Sekali lagi pertemuan ini merupakan pertemuan kedua <clears throat> yang pada pertemuan yang pertama lalu kita telah membawakan uh, biografi singkat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sekaligus mengenalkan kitab sahih beliau yang berjudul Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari Penulisnya adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari yang beliau lahir pada tahun 1990 lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan ma wada'tu fi kitab sahih hadithan illa iktasaltu qabla dhalik wa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku meletakkan memasukkan satu hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih ini kecuali aku mandi terlebih dahulu ya. Kemudian aku salat dua rakaat. Ya. Beliau katakan wasannaftu al-jami' min sittimi'ati alfin min si, min sittimi'ati alfi hadithin fi sitta asyrata sanah wa ja'altuhu hujjatan fi ma baini wa bainallah aku menulis kitab al-jami' ini dengan beliau aku dari 600 ribu hadis Yani beliau seleksi dari 600 ribu hadis dalam jangka waktu 16 tahun. Ini beliau menyusun Sahih Bukhari ini dalam 16 tahun dan aku jadikan kitab ini sebagai hujjah antara aku dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian permasalahan penting juga berkaitan dengan terjemah Al-Imamul Bukhari ini adalah bahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar pada Hadyus Sari Muqaddimah Fathil Bari yaitu yang beliau sebutkan dalam judul Zikru ma waqa'a bainahu wa baina zuhli fi mas'alati lafzi wa ma hasala lahu minal mihna bisababi dhalik wa bara'atuhu mimma nusiba ilaihi min dhalik penyebutan peristiwa yang terjadi antara beliau dengan Az-Zuhli yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang permasalahan lafaz yaitu lafaz pelafatan Al-Qur'an itu termasuk perbuatan hamba yang mana perbuatan hamba itu adalah makhluk ya terjadi permasalahan antara beliau Al-Imam Al-Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan apa yang terjadi pada beliau yakni fit ujian mihnah yang menimpa beliau dengan sebab itu dengan sebab pertama salahan yang terjadi antara beliau dengan Az-Zuhli dan bahwa beliau berlepas diri beliau bebas ya dari apa yang dari tuduhan yang dinisbahkan kepada beliau Al-Hakim Abu Abdullah dalam tarikhnya nah, mengatakan bahwa Imamul Bukhari datang ke negeri Naisabur pada tahun 250 Hijriah. Dan beliau tinggal di sana beberapa waktu lamanya menyampaikan hadis. Ya, dan itu terjadi secara rutin, terus-menerus. Dia sering datang ke Naisabur datang untuk menyampaikan hadis Dikatakan bahwa Al-Imam Muhammad bin Yahya Zuhli mengatakan Idhabu ila hadhar rajulis salih al-alim fasma'u minhu Datanglah kalian ke majlis pria yang saleh ini Seorang yang alim, seorang ulama Dengarkanlah hadis darinya maka umat manusia pun berangkat datang ke majelis Al-Imamul Bukhari ya, dan bersemangat untuk mendengar hadis yakni mendengar periwayatan hadis dari Al-Imamul Bukhari hingga terjadi khalal kata beliau kata Al-Hakim pada majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan beliau pun berbicara mencela Al-Imamul Bukhari setelah itu Kata Hatim bin Ahmad bin Mahmud, Hatim bin Ahmad bin Mahmud, kata dia, aku mendengar Muslim Ibn Hajjaj mengatakan, Lama qadima Muhammad bin Ismail Naisabur, ketika Muhammad bin Ismail Al-Bukhari datang ke negeri Naisabur, tidaklah aku melihat seorang walian pemimpin tidak pula seorang alim yang diperlakukan oleh penduduk Naisabur seperti memperlakukan Al-Imamul Bukhari. Ya. Yaitu menyambut beliau sejak sejarah marhalatain dari negeri Naisabur. Disambut sejak berapa jauh lama jaraknya marhalatain atau bahkan tiga marhalah itu sudah disambut. Nah, Al-Zuhli Muhammad bin Yahya Zuhli mengatakan dalam di majelisnya man arada yastaqbila Muhammad bin Ismail gadan falyastaqbilhu fa inni astaqbiluhu Jawab bin Yahya bin Muhammad bin Yahya mengatakan di majelisnya barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok silahkan sambutlah karena aku juga akan menyambutnya. Ya. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan keumuman ulama negeri Naisabur itu menyambut Al-Imam Bukhari dan beliau pun datang tiba di negeri Naisabur dan singgah di Dar Al-Bukhariyin. Ya, singgah di negeri Dar Al-Bukhariyin. Sampai-sampai disebutkan bahwa yang menyambut Muhammad bin Ismail itu sangat banyak dan berjubel. Fazdahaman nas. Ya, berjubel, ramai, ya, padat ketika menyambut Muhammad bin Ismail hatta imtala ad-dar was-sutuh. Nah, sampai memenuhi rumah-rumah dan bahkan loteng-loteng. Ya, ketika menyambut ah, kedatangan hadal imamul kabir, al-imam Muhammad bin Ismail <clears throat> al Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah. Hingga suatu ketika pada hari kedua atau hari ketiga tiba-tiba datang seorang pria bertanya kepada Al-Bukhari rahimahullah Tiba-tiba datang seorang pria bertanya tentang permasalahan pelafatan dengan Al-Qur'an pelafatan dengan Al-Quran. Maka mendapat pertanyaan seperti ini, Al-Bukhari mengatakan, Af'aluna makhlukah, wa alfazuna min af'alina. Beliau menjawab bahwa perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk. Sementara pelafatan kita termasuk perbuatan kita. Itu jawaban Al-Bukhari. Ditanya, apakah pelafatan tentang pelafatan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an? Yani pelafatan manusia seseorang mengucapkan Al-Qur'an. Maka beliau menjawab, af'aluna makhlukah, Perbuatan-perbuatan kita termasuk adalah makhluk. Ya. Sementara pelafatan kita yang kita ucapkan termasuk perbuatan kita. Itu jawaban Al-Bukhari. Maka manusia pun terjadi khilaf di tengah manusia menanggapi jawaban Al-Imam Al-Bukhari di sini. Sebagian memahami me, memahami ucap jawaban tersebut bahwa Al-Bukhari berarti menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Pelafatanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah, Tentu saja ucapan lafzi bil Quran makhluk adalah ucapan yang bid'ah yang diingkari oleh para ulama. Namun Al-Bukhari tidak mengatakan itu. Al-Bukhari ketika ditanya tentang lafaz bil Quran, beliau menjawab perbuatan-perbuatan kita, perbuatan hamba adalah makhluk. Nah, sementara pelafatan kita termasuk perbuatan kita. Ini jawaban Al-Bukhari namun ditafsiri dengan tafsir sedemikian rupa. Ya. <clears throat> Maka sebagian suyuh pada waktu itu hasad terhadap Al-Bukhari. Hasad terhadap Al-Bukhari rahimahullah. <clears throat> Dikatakan oleh Abu, ah Abu, Abu, Abu Ahmad bin Adi bahwa sekelompok dari kalangan masyayikh menyebutkan bahwa Muhammad bin Ismail tatkala datang ke Naisabur dan umat manusia kala itu berkumpul menyambutnya datang berbondong dengan jumlah yang sangat besar ramai menyambut Al-Bukhari berkumpul di sisinya maka sebagian suyuh pada waktu itu hasad Nah, sehingga menyatakan menghasut kepada ashabul hadis kala itu yang ada di negeri Naisabur ya mengatak mereka mengatakan bahwa Muhammad bin Ismail telah mengatakan lafzi bil Quran adalah makhluk. Nah. Demikian. Maka tatkala Al-Bukhari hadir di majelis, tiba-tiba seorang pria datang kepada Naam, bangkit dan bertanya, "Wahai Abu Abdullah, apa pendapatmu tentang pelafatan dengan Al-Qur'an? Makhluk ataukah bukan makhluk?" Maka Al-Bukhari menghindar dari pertanyaan itu dan tidak mau menjawab. Ya. Namun pria ini tadi terus bertanya, mengulang-ulang pertanyaannya. Maka Al-Bukhari pun menjawab, Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Wa af'alul ibad makhlukah Wal imtihan bid'ah. Kata Al-Bukhari. Beliau menegaskan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan perbuatan hamba adalah makhluk. Dan menguji, menguji seseorang seperti ini adalah bid'ah. Maka fasyaghabar rajul. Orang ini pun setelah mendengar jawaban seperti itu dari Al-Bukhari itu membuat kacau. Ya, syaghab Ya, membuat kacau. Langsung serta merta dia mengatakan qad qala lafzi bil Qur'an makhluk. Al-Bukhari tengah mengatakan bahwa lafzi bil Qur'an adalah makhluk. Seperti ini. Ya. Perhatikan ya ikhwah bahwasanya dia orang ini telah membuat kacau, membuat tuduhan fitnah kepada Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari tidak mengatakan itu, namun dia syaghabah, ahlu tasghib, banyak mengacau. Ya, Maka dia mengatakan apa? Menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah, menyimpulkan dengan kesimpulan yang penuh tendensius, Ya, dengan mengatakan bahwa berarti Al-Bukhari telah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka menanggapi hal ini uh, Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli pun menyikapi Al-Bukhari rahimahullah dengan sikap yang tidak semestinya. Beliau akhirnya turut atau mempercayai berita tersebut dan mentahdir Al-Imam bukhari rahimahullahu taala. Kata Al-Hakim, "Walamma waqa'a bainal Bukhari wa bainal Zuhli fi mas'alatil fi mas'alatil lafzi in qata'an an-nasu 'anil Bukhari illa Muslim ibn al-Hajjaj wa Ahmad bin Salamah." Ketika terjadi permasalahan antara Al-Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Zuhli dalam permasalahan lafad, yaitu apa permasalahan lafad, permasalahan tadi yang sudah kita sebutkan, maka umat manusia pun berhenti. Ya, putus, tidak lagi mau mendengar, tidak lagi mau datang di majelisnya Al-Bukhari illa Muslim Ibn Al Hajjaj wa Ahmad bin Salamah kecuali Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj. Yang Imam Muslim yang kita kenal, penulis Sahih Muslim dan Ahmad bin Salamah. Qala Zuhli Maka Zuhli mengatakan, "Ala man qala bil lafzi fala yahillu lahu ay yahdura majlisana." Ketahuilah bahwa barang siapa mengucapkan lafaz yakni masih seperti Al-Bukhari maka tidak halal dia untuk hadir di majlis kami. Fa akhadha muslimun ridaahu fawqa imamatih wa qama ala ru'usin nas. Ya. Maka saat itu alimah Muslim pun mengambil ridaknya, dia, dia letakkan di atas imamahnya dan beliau berdiri di hadapan khalayak manusia. Ya, menunjukkan apa? Sikap berlepas diri. Karena Imam Az-Zuhli memberikan sikap tidak di atas hujjah atau memberikan sikap tidak sesuai dengan semestinya dan Al-Imam Al-Bukhari tidak seperti yang dituduhkan. Ya. Faba'atha ila zuhli jami' makana katabahu anhu ala zahri jamal. Kemudian Al-Imam Muslim pun bersikap tegas. Beliau mengembalikan kepada Al-Imam Az-Zuhli semua yang pernah beliau tulis dari Az-Zuhli di atas onta. Beliau kirim. Beliau kembalikan kepada Az-Zuhli rahimahullahu ta'ala. Yang kemudian Ahmad bin Salamah An-Naisaburi mengatakan Dakhaltu 'ala al-Bukhari faqultu ya Aba Abdullah inna hadha rajulun maqbulun bi Khurasan khususan fi hadhil Madinah wa qad lajja fi hadzal amr hatta la yaqdir ahadun minna ay yukallimahu fihi fama tara kata Ahmad bin Salama wahai Abu Abdullah sesungguhnya pria ini adalah seorang yang diterima di negeri Khurasan ini terkhusus di kota ini dan dia telah membu membuat besar permasalahan ini ya hingga tidak ada seorang pun dari kami yang mampu berbicara kepadanya bagaimana pendapatmu qala faqabada ala lihyatih thumma qala wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad kata Imam beliau mengatakan seraya beliau menggenggam lihyahnya Beliau katakan, aku serahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat hamba-hambanya. Allahumma innaka ta'lam anni lam urid al-maqama binaisabur asyaran wala bataran wala talaban liriyasah wa innama abudtu alayya nafsi ruju' ila al-watan li ghalabati al-mukhalifin wa qad qasadani hadha ar-rajul hasadan lima atani lima atani Allah la ghair Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu bahwa aku tidaklah menginginkan kedudukan di Naisabur." Ya. Tidak pula karena baik karena kejelekan maupun karena kesombongan, tidak pula aku menginginkan menuntut kepemimpinan, menginginkan kepemimpinan. Ya. Hanya saja aku ingin rujuk kembali ke negeriku, ke negeri ini karena banyaknya orang-orang yang menyelisihiku dan pria ini, orang ini yakni Muhammad bin Yahya Zuhli ya, telah hasad ya, kepadaku karena karunia yang Allah berikan kepadaku la ghair bukan karena yang lainnya. Thumma qala li kemudian Al-Bukhari kata Ahmad bin Salama kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan kepadaku ya Ahmad inni kharijun ghadan li <clears throat> Litakhlusu min hadithihi li ajli. Wahai Ahmad, aku akan keluar besok. Ya, agar kalian semuanya murni bisa bebas mendengar hadis darinya. Ya. Ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah kepada kepada uh, Ahmad bin Salamah. Al-Bukhari juga pernah mengatakan, "Wa man, man za'ama anni qultu lafzi bil Qur'an makhluk fa huwa kadzdzab fa inni lam aqulhu." Barang siapa yang menyatakan bahwa aku mengucapkan lafzi bil Qur'an makhluk, maka sungguh dia adalah pendusta. Sungguh aku tidak mengatakan ucapan itu. Kemudian kata Muhammad bin Nasr, "Ya Abu Abdullah, qad khada nas fi hadha, fa fa'akthiru." Wahai man, Abu Wahai Abu Abdullah, umat manusia telah banyak membicarakan hal ini. Faqala laisa illa ma aqulu lak. Maka beliau menegaskan tidak ada kecuali apa yang telah kukatakan kepadamu bahwa aku tidak pernah mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Barang siapa mengatakan itu, maka dia kadzab pendusta. Sehingga ikhwanifiddin fiddin rahimani wa rahmakumullah sehingga permasalahannya adalah sebagaimana yang disimpulkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah dalam siar A'lamin Nubala Qultu al-mas'alah hiya anna lafza makhluq su'ila anha al-Bukhari فوقف فيها فلما وقف واحتج بأن anna af'alana واستدل لذلك lidzalika منه minhu أنه يوجه مسألة mas'alatal فتكلم فيه وأخذه wa akhadahu هو وغيره Masalahnya adalah permasalahan bahwa lafadz pelafatan itu makhluk karena lafat perbuatan hamba. Ya, Al-Qur'annya makhluk. Afwan, Al-Qur'annya kalamullah bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk. Namun lafadznya hamba itu adalah perbuatannya. Berarti makhluk perbuatan tersebut. Maka Imam Al-Bukhari ditanya, ditanya tentang hal ini. Maka beliau pun menunjukkan sikapnya. Ya. Tatkala beliau menunjukkan sikapnya dan menunjukkan hujahnya bahwa perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk dan beliau pun berdalil menunjukkan dalil-dalilnya untuk permasalahan itu maka Az-Zuhli memahami dari situ bahwa Al-Bukhari berbicara tentang masalah lafaz yakni memahami bahwa lafzi bil Quran adalah makhluk maka akhirnya Az-Zuhli pun berbicara mencela Al-Bukhari dan mengambil ya bilizam qaulihi yakni mengambil konsekuensi ucapannya yaitu barang siapa mengucapkan lafzi bil Quran lafzi bil Quran makhluk berarti ditahdir. padahal tidak demikian Al Bukhari tidak mengatakan demikian huwa wa ghairuhu ini dilakukan oleh dia oleh Zuhli dan yang lainnya sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa Kala itu para a'immah eh, atau para ulama negeri Naisabur ya, dan bahkan banyak jumhur bahkan disebutkan itu ikut menyikapi Al-Imamul Bukhari karena mendengar adanya tahdir dari <clears throat> al Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah. Nah, yang beliau bahkan sampai mentabdi membid'ahkan al-Imam al-Bukhari yang ini sebagaimana dikatakan para ulama bahwa laisa ma'ahu wala ma'a ashabihi hujjah tidak ada bersama dia dan bersama ashabihi ya para ulama yang bersamanya tidak ada eh, hujjah pada beliau demikian hal ini juga dikatakan oleh al-Imam Rabi bin Hadi Al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah beliau mengatakan laisa ma'ahu wala ma'a ashabihi hujjah. Tidak ada hujjah pada beliau dan juga para ulama yang bersama beliau tidak ada hujjah ketika mentahdir mentabdi' al-Imam al-Bukhari lalu beliau mengatakan famadarul qabul warad huwal hujjah wa adamiha lal hawa ya, sehingga acuan diterima atau ditolak adalah hujjah. Ada hujjah atau tidak? Bukan hawa nafsu, bukan hawa nafsu. Dan kita telah sebutkan tadi bahwa alimah imam bukhari tidak seperti yang dituduhkan. Karena itu alimah Muslim berani bersikap. Ya, tatkala diusir secara harus oleh Az-Zuhli dari majelisnya, maka beliau pun berani tampil bangkit menampakkan sikapnya. Kenapa? Karena beliau tahu bahwa tuduhan ya yang dituduhkan kepada Al-Bukhari yang menjadi dasar beli, tahdir terhadap beliau bahkan tabdi terhadap beliau itu bukan tidak tegak di atas hujjah sehingga beliau pun berani menampakkan sikap dan mauqifnya. Ikhwani fiddin rahimani warahmakumullah. Ini permasalahan penting yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pelengkap tentang terjemah atau biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekaligus dari sini terdapat ibrah, pelajaran yang bisa kita petik uh, berkaitan dengan permasalahan uh, uh, terlalu atau munculnya fenomena mudah di dalam mentahdir atau mentabdi' ya namun tidak didekatkan di atas hujjah dan itu terjadi menimpa Imam Al-Bukhari sehingga beliau harus ditahdir, disikapi oleh kebanyakan ulama. Ya. Sampai-sampai beliau seakan-akan seorang diri. Ya. Nah, ali, namun alimah Muslim yang tahu permasalahan, tahu bahwasanya sikap-sikap tersebut tidak di atas hujah maka beliau berani tampil membela alimah Al-Bukhari karena alimah karena beliau tahu persis karena alimah Muslim tahu persis bahwa gurunya alimah Bukhari tidak seperti yang dituduhkan. Justru sebaliknya tuduhan-tuduhan itu datang tanpa bukti dari orang-orang yang ahlu syagab, ahlu tashrib seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Maka beliau pun menunjukkan sikapnya membela alimah Mulbuhari. Dan ini ikhwani uh, menuduh, mencela, mentahdir, bahkan mentabdi' Nah, seseorang yang dikenal di atas salafiyah tanpa adanya hujjah itu ternyata timbul di hari-hari ini ya di masa-masa ini bahkan yang kemudian mencuat menjadi sumber fitnah ya yang ini al-Imam Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah berulang kali memperingatkan mengingatkan salafiyin bahwa jangan mau menerima ucapan seseorang seorang siapapun dia yang mencela salafiyin jika tanpa hujjah. Ya, madarul qabul warad wal hujjah wa adamuha. Sehingga yang menjadi acuan diterima atau ditolak itu adalah hujjah. Ada hujjah atau tidak. Ini yang menjadi acuannya yang menjadi patokannya sehingga apabila seseorang mencela salafiyin ya dengan tanpa hujjah mentahdir salafin, dengan tanpa hujjah maka kita tidak boleh menerimanya barakallahu fikum ini yang bisa kita sampaikan yang insyaallah taala uh, karena waktu yang telah habis ya yeah. berarti kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah uh, pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil atau masuk ke dalam ke pembahasan hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari biidznillah taala. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dipersilahkan. Misalnya cukup gitu, Taib. Jazakumullah khairan. Kita akhiri majelis kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah wasallam. Alhamdulillah